Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Manduma Al-Baiquniyah yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Yang mana sekarang kita akan menyelesaikan pembahasan mengenai syadz. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh beliau di sini rahimahullah mengenai apa? Mengenai hadis yang syad. Naam. Kata beliau, misalnya salis, contoh yang ketiga, waradat ahaditsu muta'addidah, datang hadis yang berbeda-beda. Lakin akan tetapi laisat fil Bukhari Muslim, hadisnya itu tidak ada dalam Bukhari dan Muslim. Finnahyi an lubsiz zahab al-muhallaq. Mengenai larangan memakai emas yang melingkar. Cincin enggak boleh, kalung enggak boleh, gelang enggak boleh. Nah, larangan tersebut tidak ada di dalam hadis sahihain. Paham belum ini maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Misal al-khatam was-siwar wa nahwi. Seperti cincin dan juga gelang dan yang semisalnya. Wa waradat ahaditsu ukhra fi sahihain wa ghairihima tadullu ala jawazi lubsi dzahab al-mu'allaq. Masyaallah. Ternyata datang ingat-ingat larangan memakai emas yang melingkar tadi sumbernya tidak di dalam sahihain. Ternyata datang hadis-hadis yang lain di dalam sahihain dan juga selain sahihain yang menunjukkan bahwasanya bolehnya memakai emas yang melingkar. Bagi laki-laki atau perempuan? emas. Bagi laki-laki atau perempuan bolehnya? Perempuan. Laki-laki nggak boleh. Mau melingkar atau nggak melingkar laki-laki nggak boleh memakainya. Nyimpan boleh nggak nyimpan? Boleh nggak masalah. Nyimpan emas batangan nggak ada skal, ya? Tapi atau pakai emas, eh, kalau emas atau cincin emas atau misalkan kancing ya, beli haromen, kancing ini ganti kancing emas. Nggak boleh kalau laki-laki. Paham -laki. ya? Tapi kalau nyimpan emas boleh enggak? Boleh enggak masalah. Nah, naruh emas di kantong boleh enggak laki-laki? Naruh, naruh emas batangan di kantong. Emas ini sembarang laki-laki. Boleh ya, intinya enggak memakai. Yang dilarang tuh memakai cincin emas, jam emas, eh, jarumnya dalam tuh emas. Enggak boleh juga. Nah, walaupun jamnya bukan emas tapi jarumnya emas, enggak boleh juga ada campurannya gitu kan. Nah, sekarang posisinya bagaimana? Kalau nyimpan enggak masalah. Nah, ini Hadis yang akan kita bahas ini adalah datang riwayat selain sahihain larangan menggunakan emas yang melingkar. Ternyata datang hadis di dalam sahihain dan juga yang lainnya tentang apa diperbolehkannya apa menggunakan emas yang melingkar. Kita lihat. Misal mazaa fi hadis atau ma fi hadis Jabir radhiyallahu anhu sebagaimana yang ada dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara an-nisa an yatasaddaqna bahwasanya Rasulullah merintahkan para wanita untuk bersedekah faj'alna yulqina khawatimahunna akhirnya mulailah mereka melemparkan perhiasan-perhiasan mereka cincin-cincin mereka wa khurusahunna dan juga dalam semacam gelang ataupun kalung-kalung mereka fi saubi Bilal di pakaiannya Bilal radhiyallahu anhu. Ini himbauan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersedekah, bukan minta-minta, bukan tasawul, Paham ya? Ini dipakai dalil orang-orang itu buktinya boleh tasawul Rasulullah saja minta-minta. Kemungkinan pertama kalau lah seandainya itu kan Rasulullah yang merintahkan, bimang zilatul walid. Kedudukan Rasulullah seperti bapak sama anaknya. Paham ya? Enggak masalah bapak dengan anaknya kan itu. Nah, anak dan bapaknya enggak masalah. Kemudian kemungkinan yang berikutnya barakallahu fikum, nah ihtimal yang bagus dan positif itu Rasulullah di situ tidak meminta. Hanya memberikan himbauan untuk bersedekah. Akhirnya mereka tersentuh. Paham ya? tersentuh nah barakallahu fikum akhirnya mereka pun apa na'am meletakkan apa meletakkan dan juga melemparkan karena dilemparkan dari khawatir ter, terbengkalai sama Bilal radhiyallahu anhu na'am beliau meletakkan apa pakaian dari itu nah bukan minta-minta ya Summa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a ar-rajul alladhi alaihi khatamud dhahab akhadahu farama Kemudian sesungguhnya Rasulullah sallallahu tatkala melihat ada orang laki-laki menggunakan cincin terbuat dari emas, Rasulullah mengambilnya akhirnya melemparkannya. Enggak boleh haram laki-laki. Naam. Wa kemudian Rasulullah bersabda, "Ya'midu ahadukum ila jamratin minan nar fayulqiha fi yadihi." Nah, salah seorang di antara kalian nam telah bersandarkan atau menyandar kepada bara api dari neraka eh, akhirnya apa barakallahu fikum dia pun melemparkannya nam yang emas yang ada pada tangannya tadi itu faminal ulama man qala inna nahya 'anil dhahab al muhallaq hujjatun yu'mal biha sebagian ulama ada yang mengatakan larangan menggunakan emas yang melingkar itu adalah hujjah boleh diamalkan dengannya jadi enggak boleh memakai eh, perempuan-perempuan nah enggak boleh memakai perhiasan yang melingkar perhiasan melingkar itu seperti cincin gelang, kalung, apalagi Anting-antingan yang melingkar juga. Nah, kalau fikum seperti itu. Nah, ini sebagian ulama yang menguatkan apa hadis yang di, di selain sahihain tadi itu. Wa minhum man qala di antara mereka yang mengatakan innan nahya an lubsidz dhahab al muhallaq syadzun la yu'mal bihi. Ini yang benar. Sesungguhnya Sebagian para ulama mengatakan sesungguhnya larangan memakai larangan memakai emas yang melingkar itu syadun ganjil larangannya sehingga tidak diamalkan. Jadi boleh perempuan pakai cincin emas, gelang emas, kalung emas, anting-anting emas, paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Mahum insyaallah? Mahum. Abdul Ghafur? Ayo na'am. Kesimpulannya boleh enggak? Ayo na'am. Kita lihat di sini. Li'annahu yukhalifu ma sabata bis sahihain karena hadis-hadis yang di luar sahihain berseberangan dengan hadis yang ada dalam sahihain wa ghairihima dan selainnya min jawazi lubsi al muhallaq mengenai bolehnya menggunakan emas yang melingkar wa hadha huwa alladhi salakahu syekhuna Abdul Aziz Ibnu Abdullah bin Bas inilah pendapat yang apa yang Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah bin Bas berada di atasnya dan menempuh perjalanannya ternyata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin juga pernah berguru dan bisa dikatakan apa? termasuk guru beliau Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Bas rahmatullahi alaih. Wa minhum man qala ada juga yang mengatakan innal ahadits al-waridah fi nahyi fi awal amr hina kana an-nas fi dhiqin wa fi shiddatin thumma ba'da dhalik rukhisa fi. Ada yang merinci lagi. Eh, mengatakan bahwasanya hadis-hadis yang datang mengenai larangan itu di awal permulaan dulu Ketika manusia berada pada fidik, berada pada kesempitan, syiddah, ada kegentingan. Kemudian setelah itu dikasih keringanan boleh menggunakan perhiasan yang melingkar tadi itu. Wa innama darabtu hadil amsilah salasa, hanya saja aku memukulkan tiga contoh ini. Itu enggak? Memukulkan atau bukan itu darabtu itu? Darabtu memukul bukan? Berarti artikannya dan hanya saja aku memukul tiga contoh ini gitu. Darab itu kan memukul, ya kan? Ya kan Abdullah? Darab itu artinya memukul bukan? Di sini bukan? Apa artinya? Memberikan contoh atau permisalan. Jangan selama-lamanya darab yadribu itu memukul. Paham ya? Memukul itu memang ada darab yadribu tapi kalau daraba setelah ada misal setelahnya itu pasti artinya adalah memberikan permisalan. Wa daraballahu mathalan. Ini Wa inna ma darabtu hadil amtsalah salasa. Hanya saja aku memberikan tiga contoh di sini lil isyarah ila anna syudzudza la yushtaratu an yakuna fi haditsin wahid. Memberikan isyarat bahwasanya yang namanya keganjilan hadis atau syad itu tidak disyaratkan harus dalam satu hadis. Bal qad yakunu fi haditsin fi wahidin aw fi itsnain aw aktsar. Bahkan terjadi pada satu hadis atau dua hadis atau lebih. Idan arafna ma huwa syad. Jika demikian kita tahu sekarang apa itu syad wa huwa Kata beliau, "Wa ma huwa na'am barakallahu fikum afan." Idan idan arafna ma huwa syad. Jika demikian kita sekarang tahu apa itu syad. Wa ma huwa alladhi yuqabiluhu dan apa lawan dari syad. Wa hunaka mukhalifatun ukhra lam yadhkurha al-mu'allif bahia. Di sana ada penyelisihan yang lain yang mu'allif tidak menyebutkan yaitu idza kana al-mukhalifu ghairu thiqatin fa inna hadithahu yusamma munkaran jelas ini. Sekarang kalau yang menyelisih itu bukan orang thiqah, tapi dia apa? orang yang dhaif, maka hadisnya mungkar. Paham belum? Jadi perawinya yang menyelisih itu sudah dhaif perawinya. Menyelisih para perawi yang sikoh yang lainnya mungkar hadisnya. Kalau yang syad tadi, seorang perawi yang sikoh menyelisih riwayat-riwayat yang dibawa oleh perawi-perawi yang lain yang sikoh bahkan lebih sikoh. Tapi kalau yang menyelisih ini adalah orang perawi yang tidak sikoh, yang dhaif, maka hadisnya apa? Mungkar. Mahum insyaallah. Mahum? Mahum? Ah, na'am barakallahu fikum. Dikit lagi. Wal munkaru huwa, munkar itu adalah ma khalafa fihi dha'if as ya kan? Mudah nih jawaban ini. Munkar itu adalah seorang perawi yang dhaif menyelisih perawi yang thiqah. Ada lima orang perawi. Yang empat thiqah, yang satu dhaif. Yang dhaif itu membawa riwayat yang menyendiri, ganjil. amnya Riwayat yang menyendiri dari yang, dari yang lainnya. Nah, riwayat ini bukan sekedar syad lagi tapi mungkar. Tapi apa? apa? Mungkar. Naam. Kita bahwa wa huwa aswa'u Yang namanya hadis mungkar itu lebih jelek dari hadis yang syad. Li'annal munkara dikarenakan mungkar al-mukhalafah fihi ma'adzab Karena yang namanya mungkar itu sudah penyelisian beriringan dengan lemah. Paham ya? Sudah ber sudah menyelisih lemah lagi gitu loh. Paham belum? Al-mukhalafah fihi maadz Sudah menyelisih di dalamnya beriringan dengan itu juga apa? adanya kelemahan di situ. Wasyad al-mukhalafah fihi ma'athiqah. Tapi kalau syad itu penyelisihan di dalamnya itu bersama perawi yang thiqah. Belum. Bedanya itu. Jadi bedanya syad dengan mungkar itu perawinya bagaimana? Yang menyelisih siapa? Kalau mungkar perawi yang menyelisih dhaif. Kalau syad eh perawi yang menyelisih thiqah. Mahum soalnya bedanya. Ihsan mahum? Awa Abdul Aziz Antum paham? Antum? Abdullah? Mahfum? Mahfum? Mafhum? Abdurrahman? Ewa. Husain? Antum? Antum? Ewa na'am barakallahu fikum. Insyaallah mafhum salam ini ya. E, Fajri? Ewa. Antum? Mahfum? Ewa na'am. Ini mudah sekali ya kita lihat. Wa yuqabilu munkar al-ma'ruf dan yang lawan daripada mungkar itu ma'ruf. Ya kan? Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Larangannya itu. Ya, larangan nah barakallahu fikum dari perkara yang mungkar dan perintah kepada yang perkara yang ma'ruf. Jadi lawannya di mungkar itu ma'ruf. Idan pahiyar arba'atu aqsam. Jika demikian berarti ada empat pembagian. Pertama al-mahfud. Al-mahfud ini yang terjaga ya, terjaga dari keganjilan berarti lawan dari syad. Kedua syad, ketiga mungkar, keempat al-ma'ruf. Fasyadu huwa marwahu thiqah mukhalifan liman huwa arjahu minhu. Syad itu adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah tapi menyelisih apa? perawi yang lebih kuat daripada dia. Ya, mungkar marwahu dhaif mukhalifan litsiqah. Kalau mungkar itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang dhaif dalam keadaan menyelisih perawi yang thiqah. Wal mahfud marwahu arjah mukhalifan litsiqatin dunah. Adapun mahfud itu hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang lebih kuat kesikohannya menyelisih apa? perawi yang sikoh yang di bawahnya. wahwa huwa mukabil syad yang mana mahfud itu adalah lawan daripada syad. Wal ma'ruf marwa sikoh mukhalifan lidzaiif. Adapun ma'ruf itu adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang sikoh menyelisi para perawi yang dzaiif, Lawan daripada mungkar tadi itu. Mahfud salah ya. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.